masih ngobrol juga para pendengar Radio Roja Bandung, para pemirsa Surau TV, para pendengar Radio Albayan Cianjur, para pendengar Radio Rai Padang, para pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, para pemirsa melalui channel YouTube Radio Roja Bandung ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk membahas tentang asbabu naqsil iman. Tak Beberapa penyebab berkurangnya iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa penyebab bertambahnya iman. Kita sekarang akan membahas beberapa penyebab berkurangnya iman. Karena apabila iman memiliki sebab-sebab bertambah dan berkembangnya, maka iman pun memiliki beberapa penyebab berkurangnya iman dan melemahnya iman. Kalau seorang muslim dituntut, diwajibkan untuk mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman dan mengamalkannya, maka setiap muslim pun dituntut untuk mengetahui sebab-sebab berkurangnya iman dan menjauhinya. Dan ini termasuk dalam bab seperti yang disebutkan dalam sebuah syair Araftus syar la lisyar walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syar min al khair yaqa Aku mengenal keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut tapi untuk menjaga diri agar, agar tidak terjerumus ke dalamnya. Siapa yang tidak bisa membedakan antara yang buruk dengan yang benar, dengan yang baik, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an dia berkata kana sahabatu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisy syarr makhafatan ayudrikani para sahabat Rasul Sallallahu Wasallam selalu bertanya kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam tentang kebaikan. Adapun aku, aku sering bertanya kepadanya tentang kejelekan. Karena khawatir aku terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab Talbis Iblis atau tipu daya setan beliau menyatakan fa inna fi ta'rifis syar tahdhiran anil wuku'i fihi sesungguhnya mengetahui keburukan itu bisa menjaga kita dari terjerumus ke dalamnya bisa mencegah kita dari terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Beberapa penyebab turunnya iman itu buruk, seluruhnya keburukan. Tapi kita mempelajari ini bukan karena mengamalkan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Bukan begitu, tapi tak kenal maka bisa terjerumus ke dalamnya. Ini tentang keburukan. Maka mempelajari sebab-sebab berkurangnya iman. Mempelajari penyebab lemahnya imam, iman. Dan mempelajari cara-cara agar bisa selamat dari hal itu adalah perkara yang memang diperintahkan yang dituntut untuk kita perhatikan bahkan mempelajari penyebab turunnya iman tidak kalah pentingnya dari mempelajari sebab-sebab bertambahnya iman. Sebelum kita memasuki penjelasan sebab-sebab berkurangnya iman, penulis ingin dulu mengingatkan bahwa tidak memperhatikan sebab-sebab naiknya iman dan mengabaikan ya, mengabaikan perkara-perkara yang bisa menguatkan iman serta tidak memperhatikan hal tersebut dianggap sebagai salah satu di antara sebab turunnya iman mengabaikan apa yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, tidak memperhatikannya, itu bisa melemahkan iman dan mengurangi iman. Sebagaimana apabila kita memperhatikan dan menjaga sebab-sebab bertambahnya iman, ya, itu bisa menambah iman, maka mengabaikan hal-hal tadi bisa menurunkan iman. Kita sudah tahu di antara beberapa perkara yang bisa menyebabkan bertambahnya iman itu adalah ilmu ya. Terus memperhatikan alam, kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh dan seterusnya. Mengabaikan hal itu, itu salah satu di antara penyebab turunnya iman. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini beliau jalan, jelaskan dalam Fathu Rabbil Bariyah. Wa amma naqsul iman falahu asbab. Adapun turunnya iman ada beberapa penyebab. Lalu beliau menjelaskan beberapa penyebab itu di antaranya adalah ini di antara penyebab turunnya iman adalah tarku ta'ah fa innal imana yanqusubih wa naqsubihi ala hasbi ta'akudi ta'ah falamma kanati ta'atu awkad kana naqsul iman bitarkiha a'zam Warubbama fuqidal imanu kulluhu katarkis sholah di antara penyebab turunnya iman adalah meninggalkan ketaatan. Jadi meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban. Iman bisa turun karena hal itu. Dan turunnya kadar iman sesuai dengan kadar ketaatan tersebut, ketaatan yang ditinggalkan tersebut. Kalau ketaatan yang ditinggalkan itu begitu ditekankan, maka berkurangnya iman karena meninggalkan hal itu itu akan besar juga kadar iman yang hilang dari dirinya. Kadang-kadang iman bisa luntur seluruhnya, hilang seluruhnya karena meninggalkan sebuah perbuatan. Contohnya meninggalkan sholat. Syaikhul rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Baik dia mengakui kewajiban sholatnya ataupun tidak. Kalau jumhur ulama menyatakan orang yang meninggalkan sholat ini tergantung motivasi atau niat atau penyebab dia meninggalkan sholat tersebut. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, dia kafir walaupun sholat. Kamu kok sholat belang-belang kenapa sih? Ya, ah, gak wajib-wajib amat gitu ya. Sunnah pun gak buang-buang waktu aja. Itu bisa kafir, walaupun dia sholat. Lalu kenapa kamu sholat? Biar saya dicoblos. Karena sebentar lagi pemilu umpamanya. Atau biar orang tidak mencelak saya, makanya sholat haroream sih sebenarnya mah gitu ya. Walaupun dia sholat, dia kafir. Karena apa? Karena mengingkari kewajiban sholat. Adapun kalau orang meninggalkan sholat karena hawa nafsu, karena tak terabaikan oleh kepentingan duniawi, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib dan merasa berdosa dengan meninggalkannya, jumhur ulama menyatakan dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar dan besarnya dosanya itu nggak ketulungan. Tapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan mau mengakui kewajiban sholat mau tidak dengan meninggalkan sholat dia sudah kufur. Berdasarkan banyak baik ayat ataupun hadis yang beliau jadikan sebagai hujjah dalam hal itu. Jadi berdasarkan hal itu beliau menyatakan warubbama fuqidal imanu kulluha eh, kulluhu katarkis shalah. Kadang-kadang iman hilang seluruhnya seperti meninggalkan sholat. Karena sholat itu kewajiban yang super ditekankan. Begitu ditinggalkan, seluruh iman hilang. Itu kata Syekh al rahimahullah. Ini didalili oleh firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ayat ini pernah kita bahas di mana waktu Ramadan kemarin dari kitab Al-Imam Ibn Qayyim judulnya apa? Ighathatul Lahafan yang belum selesai tea geningin. Kita akan lanjut mungkin Ramadan depan bila masih ada umur. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Waqad khaba man dassaha dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Ketika menafsirkan ayat ini ulama ikhtilaf sebenarnya. Tapi karena di sini menekankan tentang penyebab berkurangnya iman yang ditonjolkan dalam penjelasan di sini satu penafsiran saja yaitu Penafsiran yang seperti yang barusan saya ungkapkan, sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Siapa yang mensucikan, mensucikan jiwa tersebut? Orang yang memiliki jiwa tersebut. Waqad khaba man dassaha dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Siapa yang mengotori jiwa? Orang tersebut. Ini salah satu pendapat. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim lebih cenderung yang mensucikan jiwa, yang mengotori jiwa itu bukan si pemilik jiwa itu. Tapi siapa? Allah Azza wa Jalla. Subjek yang mensucikan jiwa manusia itu Allah, bukan orang yang memiliki jiwa itu. Sesuai dengan banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya hadis tentang doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa ini bagus untuk diamalkan ya. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha. Berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha dan bersihkan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliha wa maulaha. Engkaulah wali dan maula bagi jiwa itu. Ya, pemilik, pelindung, penjaga bagi jiwa itu. Jadi di dalam hadis ini, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan yang mensucikan jiwa itu siapa? Allah Azza wa Orang yang disucikan jiwanya oleh Allah dengan cara diberi hidayah. Lalu dia tertunjuki kalau orang mau dikotori jiwanya oleh Allah, mau dibuat kotor, dicabut itu hidayah, disesatkan. Siapa yang berhidayah dan yang menyesatkan? Allah. Mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadialah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa mayudlil dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Fala hadiyalah tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami terhadap amalan ini. Dan kami tidak akan tertunjuki apabila Allah tidak memberikan petunjuk ini kepadaku. Dengan diberi hidayah dan petunjuk kita beramal soleh, berbuat baik, melakukan ketaatan. Itulah cara Allah Azza wa membersihkan jiwa seseorang. Jadi Salah satu penafsiran dan ini yang lebih dipegang oleh Imam Ibn Qayyim pendapat ini yang lebih kuat bahwa yang membersihkan jiwa manusia siapa? Allah. Yang mengotori juga Allah. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang jiwanya layak disucikan dan siapa yang layak dibuat kotor. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla'an an sabilihi wa huwa a'lamu dalam satu ayat bil muhtadin dalam ayat lain bimanih tada maknanya sama. Allah lebih tahu Siapa yang lebih layak diberi hidayah dari kalangan hamba-hambanya dan siapa yang lebih layak untuk disesatkan. Dan Allah maha adil di dalam menentukan orang-orang tadi. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah itu karena keadilan Allah. Al-jaza'u jinsil amal. Dan siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah maka itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pendapat menyatakan yang mensucikan jiwa, yang mengotori jiwa siapa? Allah Azza wa tapi penafsiran lain menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya. Siapa yang mensucikan jiwa orang itu? Orang itu sendiri. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Siapa yang mengotori jiwa orang itu? Orang itu sendiri, si pemilik jiwa itu sendiri. Ini penafsiran yang kedua. Dan inilah yang ditekankan dalam penjelasan ini. Berkata muallif hafizahullah, "Fahadan nassul Qur'aniyul Karim yadullu ala ahammiyati ta'ah wal muhafadzati 'alayha wa anna hadha min a'zami asbabi tazkiyatin nafs." Nas Al-Qur'an yang mulia ini menunjukkan pentingnya ketaatan dan memelihara ketaatan karena hal ini termasuk penyebab teragung tersucikannya jiwa. Juga sebaliknya dari hal itu adalah bahaya mengabaikan ketaatan. Bahaya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena hal tersebut termasuk sebesar-besar penyebab terjerumusnya orang ke dalam kerugian dan penyesalan. Berkata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan qada aflaha man zakkaha. Kata beliau, qad aflaha man zakka nafsahu fakaththara minal kufri wal ma'asi wa aslahaha bis solihati minal a'mal. Nah, ini termasuk Imam Ibnu Jarir termasuk yang berpendapat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh muallif di dalam bab ini. Kata Imam At-Tabari, sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya sendiri. Dia memperbanyak upaya pensucian dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan Lalu dia memperbaiki jiwanya dengan memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian Imam Ibnu Jarir menukil beberapa asar dari ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Pertama, diriwayatkan dari Qatadah. Dia berkata, "Man amila khairan zakkaha bi ta'atillah." Siapa orang yang mengamalkan kebaikan berarti orang itu telah mensucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Siapa yang berbuat kebaikan dia itu sedang mensucikan dirinya dengan ketaatan yang sedang dilakukannya. Masih dari Qatadah dia berkata qada aflaha man zakka nafsahu bi amalin salih Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya dengan cara melakukan amal soleh. Jadi apapun amal soleh yang dilakukan oleh orang, pada hakikatnya orang itu sedang mensucikan jiwanya. Apapun amal soleh itu, sholat, saum, baca Quran, termasuk ngaji seperti ini. Ini amal soleh, amal salah. Amal soleh jelas. Dan amal soleh Berarti proses pensucian diri. Ahwat tolong duduknya lebih maju lagi ya. Uh, maju ke punggung saya di sini. Tapi jangan melewati hijab. Untuk memberi tempat kepada ahwat yang baru datang. Sudah terlambat gitu ya. kasian gak punya tempat. Kita teruskan. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah. Qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Nah ini. Ini yang pertama tadi. Kata Ibnu Zaid, Ahwat ngegesernya mul uh, mulutnya diem. Bergeser itu cuma dengan badan, mulutnya bisa diem. Tapi Ahwat itu apapun yang bergerak dari anggota badannya, mulutnya selalu ikut. <laughs> Beda dengan ikhwan. Kata Ibn Zaid, sungguh berbahagia orang yang Allah sucikan jiwa orang tadi. Orang yang jiwanya disucikan oleh Allah. Dari Mujahid, Sa'id bin Jubair serta Ikrimah rahimahumullahu taala. Ketika menafsirkan qad aflaha man zakkaha qalu man aslahaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya, maknanya orang yang memperbaiki jiwanya. Dengarkan ahwat mah, mulutnya selalu ikut. Kadang badannya diam tapi mulutnya enggak diam. Hatta lagi ngaji itulah wanita. Satu kali kedengaran suara ahwat sekata, saya ngomelnya seratus kata. Biar apa? Biar kapok ya. Biar kapok. Diseklek-seklekan gitu, ya anger ya tetangga bicara lagi coba. Cuma satu ahwat yang begitu, tapi yang kenanya semua ya. Yang yang ngomongnya cuma satu orang. Tapi yang nimbrungnya 10. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menukil sebuah perkataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau batuk nggak apa-apa. Saya jangan disengaja. Berkata Imam Hasan Al-Basri, "Qad aflaha man zaka nafsahu wa aslahaha wa hamalaha 'ala ta'atillahi ta'ala wa qad khaba man ahlakaha wa hamalaha 'ala ma'siyatillahi ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri, sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya, memperbaikinya dan membawanya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala dan sungguh rugi orang yang membinasakannya dan membawanya kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud dengan mensucikan jiwa itu adalah melakukan ketaatan. Merugikan mengotori jiwa artinya bermaksiat, melakukan dosa. Apapun bentuk dosa itu, semakin besar kadar dosanya, semakin besar kadar kekotorannya, semakin keruh hati dan jiwa orang itu. Ya. Imam Ibnu Kutaybah rahimahullah dia berkata, ya, yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha adalah aflaha man zakka nafsahu ay nammaha bi bitta'ah wal birri was sadaqah wastina'il ma'ruf Sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya maknanya adalah menumbuhkan jiwanya, meninggikan derajat kemuliaan jiwanya dengan melakukan ketaatan, kebaikan dan sodakoh serta melakukan semua perbuatan ma'ruf. Jadi orang yang mensucikan jiwanya, pensucian jiwa ini oleh Imam Ibn Qutaybah rahimahullah ditafsirkan, dikembangkan, ditambah kadar imannya dan ditinggikan derajat kemuliaan dari jiwa itu. Dengan cara apa? Taat bir. Bir artinya kebaikan, sedekah dan melakukan semua pekerjaan yang ma'ruf. Itulah makna mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa maknanya melakukan apa? Ketaatan. Siapa yang melakukan ketaatan, amal soleh, amal baik dan yang sejenisnya, maka itu berarti sedang mensucikan jiwanya. Ikhwan coba dicek lagi HP-nya masing-masing. Jangan ada yang bunyi di tengah-tengah kajian. Kalau Ahwat sekali ngomong di gelendang, kok Ikhwan sekali bunyi dibiarkan. Ahwat bilang begitu nanti. Coba cek, matikan minimal di silent. Matikan ringtone-nya, matikan juga vibrasinya. Walaupun vibrasi itu tidak menimbulkan suara, tapi mengganggu ya ada SMS masuk berd aduh. Ada telepon berd lagi ya. Dan itu mengganggu apa? Konsentrasi dia. Pasti dilihat siapa nih. Oh SMS, jawab dulu. Coba dicek lagi. Kalau nanti ada bunyi lagi, saya ngomel lagi. Adapun makna dari firman Allah wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Berkata Imam Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, yaqulu ta'ala dzikruh wa qad khaba fi tilbatihi falam yudrik ma talaba Walta tamasa li nafsihi minas shalah mandasaha, yakni mandasasallahu dassasallahu nafsahu fa akhmalaha wa wada'a minha bi khadlanihi iyyaha anil huda hatta raqibal ma'asi wa tarka wa tar wa tarkit wa taraka yang dimaksud dengan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya Berkata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini yang artinya sungguh rugi jiwa orang yang mencari sesuatu. Tapi dia tidak menemukan apa yang dicarinya untuk kemaslahatan jiwanya. Dia berupaya mencari apa yang maslahat bagi jiwanya, tapi apa yang dia cari tidak dia dapatkan Mandasaha orang yang dasaha maknanya orang itu dikotori jiwanya oleh Allah lalu dikeruhkan dan Allah letakkan ya di tempat rendah sehingga dia hina jauh dari petunjuk Allah Azza wa Jalla sehingga dia melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Jadi yang dimaksud orang yang mengotori jiwanya adalah para pelaku maksiat dan meninggalkan ketaatan. Berarti orang itu sedang me mengotori jiwanya. Berkata Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan waqad khaba man dassaha ay Artinya sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, artinya orang yang menyesatkan dirinya. Dari Sa'id bin Jubair, ay adallaha. Sama maknanya menyesatkannya dan Qatadah menyatakan athammaha wa afjaraha. Sungguh rugi orang yang menjerumuskan jiwanya ke dalam dosa dan kedurhakaan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil pendapat Imam Ibnu Qutaibah bahwa rugi orang yang mengotori jiwanya artinya adalah naqasaha wa akhfaha bitarki amalil birri wa rukubil ma'asi wal fajiru abadan khafiyul makan adimul muruah ghamidus syakhs naqisur ra's famurtakibul fawahis man nafsaha nafsahu wa qama'aha. Kata Imam Ibn Qutaibah, maksud rugi orang yang mengotori jiwanya artinya yang mengurangi iman pada jiwanya. Menyamarkan iman pada jiwanya dalam bentuk meninggalkan amal kebaikan dan melakukan kemaksiatan. Amal kebaikan ditinggalkan tapi kemaksiatan dilakukan. Itu orang mengurangi iman, mengotori iman, mempertipis kadar iman. Orang fajir, orang fajir itu orang yang durhaka. Adalah orang yang menyepi dari segi tempat, ya. Tidak memilih muruah, tidak memiliki kehormatan, Ghamidus syakhs, dia memejamkan matanya suras menundukkan kepalanya. Ini ini ungkapan. Ungkapan apa? Dia ungkapan dari sebuah sikap ketidakpedulian terhadap apa yang akan dikerjakannya berupa kemaksiatan atau perbuatan buruk. Dia tahu itu buruk. Nah, tapi dia nggak peduli. Nah, ketidakpedulian ini diungkapkan memejamkan mata, ya, kemudian menundukkan pandangan terus berbuat. Bukan menundukkan pandangan dalam arti godul basor seperti yang kita jelaskan sepekan yang lalu. Bukan. Itu mah bagus. Tapi ini menundukkan kepala, memejamkan mata, alias sikap ketidakpedulian terhadap risiko dari sebuah kemaksiatan. Tidak peduli dia. Yang penting dia melakukan atau mengalami merasakan kesenangan dengan kemaksiatan tersebut. Famurtaqibul fawahis qad dassam nafsahu wa qama'aha. Lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan keji, orang itu berarti telah mengotori jiwanya dan telah mengeruhkan kondisi eh, batinnya. Maka siapa orang yang mensucikan jiwanya dengan cara melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarangan, yang dilarangnya, berarti orang itu telah berhasil dan berbahagia. Siapa yang mengotori jiwanya dengan cara meninggalkan perintah, melakukan yang dilarang, orang itu telah rugi dengan serugi-ruginya. Itu intinya. Maka sebab-sebab berkurangnya iman, sebab-sebab melemahnya iman itu banyak. Berbagai macam jenisnya, ya. Tapi secara umum penyebab berkurangnya iman itu ada dua. Pertama penyebab internal. Penyebab internal itu penyebab yang datang dari diri sendiri. Walaupun gak ada gangguan, godaan dari luar, tapi karena ada penyebab yang datang dari diri sendiri, eh tetap iman ini melorot turun. Yang kedua asbab kharijiyah. Penyebab eksternal, penyebab yang datang dari luar. Ini secara umum. Ada penyebab internal, ada eksternal. Ada penyebab yang datang dari dalam dirinya, ada penyebab yang datang dari luar dirinya. Dan di bawah masing-masing penyebab tadi ada beberapa poin ya yang nanti insya Allah akan kita jelaskan. Inilah mukaddimah bagi sebab-sebab turunnya iman. Sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu penyebab internal. Ada beberapa penyebab internal. Satu, al-jahlu wa huwa diddul ilm. Pertama, kebodohan. Kebodohan itu lawan dari ilmu. Kalau nah, ilmu mengetahui kalau bodoh berarti tidak mengetahui. Dan kebodohan ini sebesar-besar penyebab turunnya iman. Kalau ilmu yang sudah kita terangkan di awal pembahasan kitab ini, ilmu ini sebesar-besar penyebab bertambahnya iman, maka kebodohan sebaliknya. Penyebab terbesar turunnya iman. Karena seorang muslim yang alim, alim bahasa Arabnya, sanes bahasa Sunda ya. Seorang muslim yang alim itu yang apa? Yang berilmu. Dia tidak akan mendahulukan mencintai dan melakukan apa yang madarat dan apa yang bisa me membinasakan dirinya dibanding perkara-perkara yang mengandung manfaat, kemaslahatan dan kebahagiaan. Ya. Jadi orang yang seorang muslim yang alim, yang berilmu. Ada dua pilihan. Kalau ini yang madarat tapi menyenangkan. Kalau ini yang manfaat dan maslahat tapi pahit. Bikin malas. Rata-rata yang namanya ketaatan bikin malas. Rata-rata yang mengandung madarat itu menyenangkan. Semua kemaksiatan nyaris seluruhnya menyenangkan. Ya, semua ketaatan nyaris semuanya bikin bete. Sebagaimana makanan juga begitu. Rata-rata yang enak-enak itu berbahaya. Ada zat kimia, ada zat perasa, zat warna, zat pengawet dan yang lain-lainnya ya. Zat perasa bikin enak. Zat warna bikin warnanya memikat, mengundang selera ya dan seterusnya. Tapi yang menyehatkan rata-rata pahit jamu seperti begitu atau jamu-jamu yang tradisional ya, yang alami, bukan ada jamu juga yang sampai di, dicampur obat kimia ya itu mah nggak bagus. Yang alami, beras kencur, koneng diparut diperes saina, nah, Ay koneng non bahasa Indonesia na? Kuning. Oh kunyit, <laughs> oh kunyit. Itu sehat enggak? Sehat. Bawang putih ditirai sok sasyung hiji gerak setiap hari dijamin pahang. Tapi sehat. <laughs> Rasanya apa? Rasanya nggak enak. <laughs> Apalagi ketika sakit dikasih obat-obat yang pahit, menyehatkan tapi nggak enak. Rasa rata begitu, ya. Tapi orang yang cerdas, orang yang alim, dia akan lebih mendahulukan hal-hal yang manfaat bagi dirinya daripada hal yang madarat. Dia tidak akan mendahulukan hal-hal yang madarat dengan meninggalkan hal-hal yang manfaat. Itu orang yang alim. Adapun orang yang jahil karena kebodohannya, karena sedikitnya ilmu, dia akan lebih mengutamakan hal-hal yang madarat daripada yang manfaat. Ya, dan terbaliknya kriteria antara baik dan buruk atau maslahat dan madarat karena kelemahan ilmu dan konsep dia tentang hal itu. Umpamanya anak kecil lah. Ketika dia disuruh memilih makanan, yang menjadi bahan pertimbangan dia itu makanan yang enak, warnanya ngejreng gitu kan, dan menyenangkan dirinya. Walaupun itu berbahaya. Sok anak di di di disodori eh Arisiki merek bukan. Oh, merek jangan. Apa tuh namanya? Kriuk-kriuk. <laughs> Cemilan atau cepuluh. Ah, atau yang seperti itu tapi mengandung zat kimia, perasa, warna, pengawet gitu yang enak-enak atau dikasih lotek. Lotek lebih alami. Tidak ada lotek yang pakai obat pengawet. Tidak ada lotek yang pakai zat warna jadi merah, kuning, hijau. Tidak ada. Ada lotek yang pakai zat perasa. Ada merinya, tapi ini anggap tidak ada. Itu sehat. Lebih alami. Lotte kan bukan merek, nggak apa-apa disebut ya. Jenis makanan tradisional yang sehat. Anak tidak akan memilih lotek, walaupun loteknya nanti di ladaan. Tidak membuat sehah lata-lata, tapi akan memilih cemilan-cemilan yang menurut dia enak. Diambil cemilan disodorkan loteknya goak. Kenapa? Karena bodoh karena ketidaktahuan tentang maslahat dan madarat dari sebuah makanan. Ya, jadi terbaliklah kriteria baik dan buruk di dalam pandangan orang-orang yang bodoh. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Karena kebodohan, maka disebutkan oleh muallif fal ilmu aslu kulli khairin wal jahlu aslu kulli syarrin ya ilmu adalah pokok pangkal seluruh kebaikan dan kebodohan adalah pokok pangkal seluruh keburukan maka sikap mencintai kedoliman Permusuhan melakukan berbagai macam perbuatan keji, melanggar apa yang dilarang, sebab-sebab awalnya adalah kebodohan, rusaknya pemahaman ilmu dia, atau rusaknya niat dia, maka kerusakan niat termasuk salah satu yang disebabkan oleh rusaknya ilmu. Ilmunya rusak maknanya pemahamannya terbalik alias kebodohan. Orang yang bodoh memahami sesuatu tidak tidak seperti hakikat yang sebenarnya dari sesuatu itu. Bisa salah faham, yang lebih parah bukan salah faham, tapi apa tadi? Gagal faham. Itu orang yang bodoh, ya maka kebodohan dan rusaknya pemahaman merupakan sebab-sebab pokok dan sebab-sebab awal dari rusaknya amal dan berkurangnya iman. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, وَقَدْ قِيلَ إِنَّ فَسَادَ الْقَسْدِ مِنْ فَسَادِ الْعِلْمِ وَإِلَّا فَلَوْ عَلِمَ مَا فِي الضَّارِ مِنَ الْمَضَرَّةِ ولوازمها حقيقة العلم لما آثره ولهذا من علم من طعام شحي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه فضعف علمه بما في الدار من وجوه المضرة وضعف عزمه عن اجتنابه يوقعه في ارتكابه Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya rusaknya niat karena rusaknya ilmu. Makna rusaknya ilmu itu bodoh ya tadi. Lalu dia salah faham atau gagal faham. Gagal faham, salah faham, kebodohan, rusaknya ilmu menjadi penyebab rusaknya niat. Seandainya ya orang mengetahui kemadaratan dalam sebuah perkara yang madarat ya dengan sebenar-benarnya pengetahuan tidak mungkin dia memilih memprioritaskan hal yang madarat tadi oleh karena itu orang yang mengetahui ada sebuah makanan syahyun syahyun itu mengundang selera pikabitaun matak ngacai nuningalina lezat, enak, tapi di dalamnya beracun. Maka orang yang tahu bahwa itu ada racunnya. Walaupun enak, lezat, aromanya sangat menggoda, dia tidak akan mau memakannya. Dia tidak akan mau mengkonsumsinya. Karena yang dia kejar bukan sekedar enak, nikmat, lezat, tapi juga efek dari makanan yang dimakan itu. Itu orang yang tahu. Cing, mending mana? Mending bala-bala, mending lotek. Dua-duanya? Ah. Lotek mah nyaris tidak ada madarat nanya. Paling kacang, merenan mata karena naon eta teh urat merengkel teh asam urat, asam urat ya. Tapi yang sehat enggak? Tapi bala-bala makan sehat oke, bahaya eta teh. Pertama minyak minyakan. Minyak gorengnya itu sudah seminggu nggak diganti hidung siga oli. <laughs> Belum perpaduan antara tepung sama minyaknya. Ya. Dipadukan dengan cikopi panas pagi-pagi. Aduh nikmatnya teh meni bentak. Tapi di dalamnya ada nilai bahayanya. Pun tanpa tukang bala-bala ya. <laughs> Jadi orang yang berilmu melihat di dalam makanan yang lezat yang mengandung selera tapi ada racun dia akan berani memakannya. Kelemahan ilmu dia tentang hal yang madarat dan kelemahan tekad dia untuk menjauhi hal yang madarat itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam bahaya tersebut. Ada nggak orang yang tahu bahayanya bala-bala dan si kopi tapi dia masih mengkonsumsi? Ada? Banyak. Tahu nggak bahwa itu bahaya? Tahu. Terus kenapa penyebabnya? Lemahnya tekad untuk menjauhi. Ah, kolesterol, kolesterol, penting mah enak kan gitu ya? Coba lagi makan bala-bala sama si kopi diingatkan itu bahaya loh koreser. Tahu lah. Kenapa kan ya hiji mah tuh gitu nya. sekali-kali paling sejam sekali lah gitu. <laughs> Dia tahu berilmu tapi adamu azami atau qillatu azami an istinabi. Kecilnya tekad untuk menjauhi hal itu. Oleh karena itu iman yang hakiki adalah iman yang membawa pemiliknya untuk melakukan hal yang manfaat dan meninggalkan hal yang madarat. Kalau dia tidak melakukan hal yang manfaat dan tidak meninggalkan hal yang madarat, maka imannya palsu. Imannya itu bukan iman yang sebenarnya. Tapi dia memiliki kadar iman yang kecil, ya tapi memiliki kadar kefasikan yang lebih besar. Seorang yang beriman kepada neraka dengan sebenar-benarnya iman, dia akan melihat neraka seolah-olah dia melihatnya langsung. Kalau dia seolah-olah melihat neraka secara langsung, dia tidak mungkin mau menelusuri jalan yang bisa menyampaikan dia ke dalam neraka itu. Ya, apalagi bersungguh-sungguh. Seorang mukmin yang beriman kepada surga dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah istirahat dari beramal untuk bisa mencapainya. Tahu bahwa untuk mencapai surga itu harus pras kelingat, bebanting tulang dug hulu petnyawa tisuk jedur nabi kan sore jeder hulu dijen suku suku dijen hulu seluruh kemampuannya terperas dikeluarkan dia enggak peduli asal mampu meraih surga yang diinginkannya itulah yang dikerjakan oleh para sahabat pada zaman dahulu ya itu perkataan Imam Ibn Qayyim yang beliau jelaskan di dalam kitab Ighathatul Lahafan yang kemarin waktu Ramadan kita sudah bahas. Jiwa ini sering cenderung kepada hal yang madarat dan rada anti kepada hal yang manfaat disebabkan karena kebodohan yang dimiliki oleh jiwa. Oleh karena itu, apabila kita memperhatikan Al-Qur'anul Karim, kita akan dapati ya di dalam penjelasan Al-Qur'an banyak isyarat bahwa kebodohan adalah penyebab utama orang melakukan dosa dan maksiat. Orang yang dosa dan maksiat itu umumnya karena kebodohan. Coba perhatikan beberapa ayat berikut ini. Al-A'raf 138 tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata pengikut Musa. Ini pengikut Nabi Musa yang sudah taat, sudah iman tapi bodoh. Mereka berkata wahai Musa, Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana tuh mereka juga punya beberapa patung sesembahan. Ini orang yang ngomong begini sudah iman. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun eh dasar maneh mah bararodo gitu ta. Kalian itu kaum yang bodoh. Dan kebodohannya terlihat dengan permintaannya minta dibuatkan patung sesembahan. Ini menunjukkan penyebab utama kaum Nabi Musa terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Minta patung sembahan syirik bukan? Iya syirik. Itu karena kebodohan. Kata Nabi Musa, "Innakum kaumun tajhalun." Kalian ini kaum yang bodoh. Lihat Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naml 54 dan 55. Walutan. Idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun tajhalun. Dan ingatlah tentang Lut, ceritakan tentang Lut. Ketika dia berkata kepada kaumnya, kaum Nabi Lut itu mengidap penyakit apa? L LGBT. Jadi apa namanya lesbian apa? Laki-laki ke laki-laki? Gay, homo, ya. Kalau lesbian wanita ya. Gay, homo. Kata Nabi Lut kepada mereka, apakah Kalian akan melakukan perbuatan keji, padahal kalian tahu itu keji. Apakah kalian akan mendatangi sesama laki-laki yang disertai dengan syahwat sebagai pelampiasan syahwat dengan meninggalkan para wanita? Jadi para wanita walaupun gelis nakawanti wanti endah nakabina-bina acan tahku kaum Nabi Nuh mah. Ahwat di zaman itu enggak laku. Inginnya kepada sesama laki-laki. Kata Nabi Nuh, eh kata Nabi, kata Nabi Lut, "Innakum lata'tuna lata'tuna rijala syahwatan min duni nisa." Apakah kalian akan mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat dengan mengabaikan para wanita? Bal antum qaumun tajhalun. Maneh madasar dasar jelema bara rodo, gitulah. Kebodohannya yang menyebabkan mereka meninggalkan wanita dan mendatangi sesama laki-laki. Lihat lagi Al-Quran surah Az-Zumar 64. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul afa ghairullahi ta'muruni a'budu ayyuhal mujr ayyuhal jahilun?" Katakan oleh Muhammad, Apakah selain Allah yang kalian perintahkan kepada aku, kepada aku untuk aku sembah? Kalian memerintahkan aku untuk menyembah kepada selain Allah? Wahai orang-orang bodoh. Nah, Kebodohan mereka menyebabkan mereka menyuruh kita untuk menyembah selain Allah SWT. dengan meninggalkan penyembahan kepada Allah omongan mereka untuk mengajak kepada perbuatan syirik oleh ayat itu diisyaratkan karena kebodohan. Lihat lagi Al-Ahzab 33 khusus para akhwat. Allah berfirman Wa qarna fi buyutikun la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Tetaplah tinggallah kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti taburuj tabarujnya orang-orang bodoh pada zaman dahulu. Ayat ini mengisyaratkan penyebab tabarujnya para wanita apa? Kebodohan. Dari dulu dan sampai sekarang. Orang-orang zaman modern yang bertabarruj itu meniru kebodohan para wanita pada zaman dahulu. Ayat-ayat tadi semuanya mengisyaratkan bahwa semua perbuatan dosa, baik dosa besar seperti syirik, kufur, liwat, LGBT, TA tadi, termasuk tabarruj, itu penyebab utamanya apa? Kebodohan. Kebodohan dalam hal apa? Nanti kita terangkan. Sabar ya. Sabar. Sekarang sebelum kita lanjutkan, saya punya dua buku besar. Judulnya Tabarruk. Semuanya ada berapa halaman sih? 668 halaman, 669 halaman. Dan dua buku lagi panduan lengkap penuntut ilmu. Kitab aslinya berjudul Kitabul Ilmi Susunan Syekh Utsaimin. Rahimahullahu taala. Dua eh, ada empat buku dengan dua judul ya, dua untuk akhwat, dua untuk ikhwan ya. Siapa yang mau? <laughs> Cung, cung, ah, Iwan dulu. Kan ada peribahasa ladies first, jadi Iwan dulu. Yang berkacamata siapa namanya? Siapa? Iwanas. Iwanas. Barakallahu fiik. Iwanas, mau buku nanti pilih, mau memburu berkah, mau menuntut ilmu terserah. Dua-duanya bagus kok. Pertanyaan yang pertama bagi Yohanes. Kenapa kita mempelajari keburukan. Untuk apa kita mempelajari keburukan? Jangan ngacung lagi langsung. Ya, untuk kita hindari. Kita mempelajari keburukan agar bisa menghindari keburukan itu bukan mengamalkan. Uh, pintar. Barakallahu fiik. Mana? Hmm? Ilm. Kitabul ilm. Fadal. Barakallah. Siapa lagi? Ceng, ceng, ceng, ceng, <laughs> ceng, ceng, ceng. ceng. Bapak, siapa namanya Pak? Pak Syaiful. Nah, silakan. Nah, nggak ada pilihan cuma ini satu ya. Siapa sahabat? yang selalu bertanya tentang keburukan. Sahabat lain bertanya tentang kebaikan, nah ini khusus keburukan. Siapa namanya? Pilih Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi. Multiple choice 4. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi. Yang mana? Ibnu Mas'ud, betul? Salah. Sung, siapa lagi? <laughs> Sung, siapa lagi? Yang belakang siapa? Hamzah. Pertanyaan ganti. Yang tadi siapa? Hudzaifah al-Yamani. Enggak ada dalam pilihan. Enggak ada dalam pilihannya. Hamzah. Sebutkan salah satu penyebab turunnya iman. Hah? Kebodohan? Udah diterangkan gitu? Oh iya. Ya udahlah. Barakallahu fiik. Saim, ahwat, silakan ditunjuk dua orang oleh ahwat panitia. Yang mau menjawab pegang mic. Siap? Sudah? Sudah siap. Siap. Ahwat. Bacakan surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 beserta artinya. Artinya aja. Dengan dengan lafadznya. Asy-Syams 9 dan 10. Qad mulainya qad. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man The, sahar. Apa artinya? Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Iya, barakallahu fiik. Pingin ilmu, pingin berkah. Kenapa? Ada dua buku memburu berkah dan menuntut ilmu. Mening ilmu, mening berkah. Menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Ini lebih tipis loh. Ya apa-apa nanti kasih ya. Satu lagi. Sudah siap? Yang kedua sudah siap? Sudah? Bismillah ya. Siap. Secara umum ada berapa jenis penyebab turunnya iman? Ada dua. Uh, yang satu, uh, secara umum berkurangnya iman itu ada dua. Satu, penyebab internal yang datang dari diri sendiri. Dan dua itu penyebab eksternal yang datang dari luar dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, belum. Mau kemana Roro itu? Sebutkan penyebab internal. Penyebab internal itu satu karena kebodohan, yaitu ya eh, lawannya ilmu. Dua. E, baru itu aja ya, bisa. <laughs> Barakallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalamah fi amanillah. Habis. Nanti setiap ngaji saya akan bawa dua, dua, dua buku yang tadi ya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sering kali, tuh lihat Ahwat ngobrol kan? Ahwat tanya jawab itu masih ngaji loh. Bagian dari pengajian adalah tanya jawab. Jadi mohon mulutnya diam. Kalau ada yang mau bertanya jangan pakai mulut, pakai kertas saja ya. Saya seringkali ketika bersedekah dalam jumlah yang banyak, maka hati saya merasa tidak tenang. Lalu ketika saya bersedekah dalam jumlah yang sedikit, namun setiap hari hati saya malah tenang. Yang saya tanyakan adalah, Apakah saya termasuk orang yang tidak ikhlas? Lalu bagaimana supaya tidak pelit? Coba lihat penyebab ketidaktenangan ketika memberi yang besar. Kalau ketidaktenangan ini maknanya khawatir. Infak sodakohnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang bagus. Inilah yang juga dimiliki oleh para sahabat. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin ahli surga adalah orang yang sudah melakukan amal-amal soleh yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Maksudnya takut tidak diterima. Jadi kalau yang dimaksud tidak tenang itu resah gelisah karena khawatir itu tidak diterima oleh Allah, ya bagus pelihara dan harus memotivasi untuk lebih baik lebih ikhlas, disembunyikan, tidak ada yang tahu dan lebih besar. Kalau tidak tenangnya demikian ya bagus. Tapi kalau tidak tenangnya itu ada penyesalan, aduh nah gede-gede ting tadi tanya. Ya. Harusnya cukuplah 2000 5000 ini sejuta aduh. <laughs> maka ya adanya penyesalan terhadap infak yang sudah diberikan itu pertanda buruk dan itu karakter orang-orang kafir yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Innaladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Itu surah Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menginfakan lalu mereka menyesal karenanya. Jadi penyesalan terhadap infak yang sudah diberikan itu pertanda buruk. Jadi tidak boleh yang seperti itu ya. Jadi tergantung ahwat tidak tenangnya itu yang mana? Yang tidak tenang karena khawatir tidak diterima atau menyesal karena terlalu gede. Kalau sering setiap hari tapi sedikit tenang. Nah ini juga tenangnya kenapa? Karena ah sedikit inilah dilebar gitunya. Apakah gitu? Atau karena hal lain? Tergantung. Mana yang bagus? Yang bagus setiap hari tapi gede dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya tidak pelit? Dermawanlah, maka tidak akan pelit. Enteng. Caranya agar dermawan dan tidak pelit. Pertama, mengetahui dan meyakini bahaya dari pelit. Bakhil. Bakhil itu dibenci oleh Allah. Bakhil itu wujud kesombongan. Bakhil itu orang-orang yang jiwanya disiksa, diadab oleh Allah dengan kecintaan terhadap dunia. Bakhil itu siksaan, adab. Mengetahui buruknya bakhil, nanti kita akan berupaya untuk tidak bakhil. Kedua, ya, Pelajari lawan dari bakhil, dermawan, keutamaannya dan keuntungannya. Dengan mengetahui, meyakini keuntungan dan keutamaan dari kedermawanan, nanti kita terdorong untuk dermawan. Begitu dermawan otomatis lawannya akan terkikis sedikit demi sedikit. Ketiga, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan hidayah, kedermawanan dan dijauhkan dari kebakhilan. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Keempat, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli sodakoh, ahli infak. Sehingga kita ter terbawa-bawa dengan kebaikan dan dan jauhi bergaul dengan orang-orang bakhil. Nanti yang kita tanya dermawan pun tidak pernah hitungan begitu bergaul dengan mereka kita jadi terbawa-bawa bakhil ya. Itulah diantara beberapa kiat agar kita tidak pelit. Bagaimana hukumnya berhaji tanpa mahram bagi akhwat? Hajinya tersebut haji yang ketiga dengan niat menghajikan orang tua yang meninggal. Apakah boleh dilakukan atau uangnya diambil kembali? Jika tidak boleh, bisakah diajak saudara laki-lakinya untuk jadi mahram? Iya. Pertama, seorang wanita haji tanpa mahram dia maksiat, dia berdosa. Hajinya sah tidak? Sah kalau haji nama. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi dia berdosa. Apa mungkin sah tapi berdosa? Sangat mungkin. Sholat aja gitu ya. Asal rukun dan syaratnya terpenuhi sah. Tapi apakah bisa berdosa? Bisa. Kalau umpamanya dia ria di dalam sholatnya. Kalau umpamanya dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, kalau dia umpamanya melakukan tambahan pengurangan di dalam sholatnya dari apa yang dicontohkan, dia berdosa. Tapi semua dosa dan kesalahan itu tidak membatalkan sholatnya. Orang yang sholat dengan riak, sholatnya tidak batal. Tapi rusak nilainya. Orang umpamanya yang tidak khusyuk di dalam sholatnya melamun sepanjang sholat, sholatnya tidak batal. Tapi rusak nilai sholatnya. Ya, Dia berdosa. Dosanya itu karena di, di, diancam oleh azab. Allah berfirman, Fawailul lil musallin. Celaka tuh, wail bagi orang yang sholat. Yaitu orang yang sahun dan orang yang ria. Kalau itu diancam neraka wel berarti tidak khusyuk dan tidak ikhlas dalam sholat itu dosa kemaksiatan tapi sholatnya sah haji juga begitu hajinya sah tapi dia berdosa kalau berangkat tanpa mahrum Nah, kalau ada saudara laki-laki bisa jadi mahrum tentu saja bisa adiknya atau kakaknya atau keponakan atau paman boleh. Adapun sepupu dia bukan mahrum dia tidak bisa menjadi mahram, ya. Silakan ajak saudaranya yang laki-laki. Apa beda madarat dengan mafsadat? Secara umum sama, madarat dan mafsadat itu sama, ya. Cuma madarat lebih ke hissi, mafsadat lebih ke eh, apa namanya dini atau syar'i. Madarat adalah hal yang mengandung unsur bahaya bagi tubuh secara fisik. Kalau mafsadat yang merusak agamanya atau keimanannya atau aspek batinnya. Bagaimana hukum cadar yang sekarang banyak modelnya? Apakah termasuk tabaruj? Tergantung model yang mana dulu. Asal memenuhi kriteria, maka sah dan tidak termasuk tabaruj ya. Kriteria itu pertama menutupi seluruh tubuh. Kedua tidak transparan. Ketiga tidak membentuk tubuh. Selain menutupi juga tidak membentuk tubuh. Yang kedua tadi apa? Tidak transparan. Ketiga tidak membentuk tubuh. Keempatnya, ini keempatnya tidak menyerupai ciri khas pakaian orang-orang kafir. Kalau ada yang menyerupai ciri khas orang kafir, maka itu tasyabuh dengan kebiasaan khas orang-orang kafir. Nah, kalau kriteria itu terpenuhi, ya dia sudah memenuhi ketetapan syar'i. Apakah sholat witir lebih utama dari tahajud? Iya, sebaik-baik sholat malam adalah witir. Sehingga apabila kita terlambat, bangun tinggal 10 menit lagi, maka lebih utama witir daripada tahajud. Lebih baik witir tanpa tahajud daripada tahajud tanpa witir. Bagaimana kalau hukumnya kalau <coughs> sholat witir dilakukan rutin ba'da sholat isya? Bagus. Sebelum sholat, eh, setelah isya, sebelum tidur witir dulu, ya bagus. Bagus. Nanti malam bangun tinggal tahajudnya saja tanpa witir lagi. Karena witir oleh Nabi SAW kadang dilakukan sebelum tahajud, kadang di tengah tahajud, kadang di akhir tahajud. Witir bukanlah penutup sholat malam. Adapun hadis yang menyatakan akhiru uh, min sholawat, sholati, sholawatikum bil witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, bukan menjadi dalil bahwa witir penutup sholat malam, tapi menjadi dalil jangan sampai sholat malam tanpa witir. Lebih baik hanya witir tanpa sholat malam daripada sholat malam tanpa witir. Tolong jelasin tentang kurban. Nanti ya ada penjelasan khusus tentang kurban sebelum Idul Adha. Batasan safar bagi wanita kalau dari Cimahi ke Bandung perlu mahram enggak? Tergantung. Menurut orang Cimahi umumnya atau kebanyakan orang Cimahi ke Bandung itu sudah dikatakan nyaba atau tidak. Kalau dikatakan, uh nyaba kemana? Ke Bandung. Makanya dandanannya sudah beda, sudah lain. Bakalnya sudah lain. ya Maka itu sudah safar. Tapi kalau mayoritas orang Cimahi ke Bandung tuh asa jalan kacai, mananya apa? sudah terbiasa setiap hari bukan dianggap safar lagi maka bukan safar. Jadi yang diambil adalah mayoritas penduduk di tempat kita hidup bukan kebiasaan kita. Ada orang yang hampir dua hari sekali dari Bandung ke Singapura atau ke Malaysia. Sehingga asa jalan kacai bagi dia. Ah, apa yang dia lakukan tidak mewakili mayoritas penduduk Bandung. Bagi dia asa jalan kacai, tapi bagi mayoritas penduduk Bandung itu safar. Maka dia juga menghitung dirinya sebagai musafir ketika berangkat ke Malaysia atau Singapura. Kan cuma satu jam sampai ke sana. Duduk di pesawat, tidur, begitu bangun udah mendarat. Nah, maka bagi dia pribadi mungkin enteng, tapi bagi mayoritas penduduk Bandung, wow ke sana itu sudah nyaba. Maka tetap nyaba, ya. Berdasarkan nas hadis yang sahih ada berapa malaikat yang hadir ketika kita sakaratul maut? Enggak kehitung. Hadis tidak menyebut jumlah. Hadis cuma menyebut jenis malaikat yang akan hadir. Kalau dia orang mukmin yang akan mati ini, orang mukmin malaikat yang turun malaikat rahmat. Wajah mereka bercahaya, sikap mereka ramah. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga ya. Terus mereka duduk di sekeliling orang yang mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Artinya apa? Banyak banget. Tapi kalau orang yang mati ini orang kafir atau orang durhaka, sebaliknya yang turun malaikat azab. Yang hitam wajahnya, yang bengis aroman wajahnya, membawa kain kafan dari neraka ya. Jadi jumlah malaikat yang hadir ketika seorang akan mati tidak disebut jumlahnya tapi saking banyaknya. Apakah make up dan lipstick berwarna keluar rumah termasuk tabaruj? Ya iyalah. Untuk apa dia pakai make up dan lipstick? Untuk memikat laki-laki yang memandangnya. Biar ada yang naksir. Padahal dia sudah bersuami. Kalau ada laki-laki yang naksir gimana coba? Kalau ada laki-laki yang kemudian berusaha, aduh itu meninggalis pisannya Bibirnya meni cuy, kebayang-bayang dia. Menghayal sesuatu yang maksiat. Laki-laki itu dosa. Gimana dengan si ahwat? Sama dosa. Ah itu mah piktor we, pikiran, kotor otak, ngeres. Sudah tahu pikirannya kotor dan ngeres. Hayo dipancing. Ya, manusiawi nggak kalau lelaki tertarik dengan kecantikan wanita? Ya, makanya laki-laki disuruh menundukkan pandangan. Nah, laki-laki disuruh menundukkan pandangan, wanita menantang pandang dong saya. Kan gitu ya? Wanita ini banyak sekarang keluar mengumbar aurat, berdandan, ya. Laki-laki yang melihatnya melotot, dia ngomong apa? Hei mas, jaga tuh mata. Laki-laki disuruh jaga mata, dia tidak menjaga aurat. Balikan, jaga tuh aurat. Kenapa kamu buka kalau bukan untuk dipandang? Balikan begitu, tapi jangan melihatnya ya. Ketika saya mengenal sunnah dan kajian sunnah, saya bangga menjadi muslim dan ketika bertemu dengan orang non-muslim, saya ingin menunjukkan bahwa saya muslim. Apakah itu termasuk ria? Enggak, ya. Fabidzalika falayafrahu huwa khairu mimma yajma'un, ya. Bifadlillahi wa rahmatnya dengan karunia Allah dan rahmatnya. Termasuk karunia dan rahmat yang paling agung adalah Islam dan sunnah. Saya kemarin berapa hari yang lalu telah memposting sebuah tulisan tentang kebanggaan para ulama di atas Islam dan Sunnah. Termasuk orang yang meninggal di atas Islam dan Sunnah. Dipostingnya di mana lupa lagi. Di grup yayasan ya. Pengurus inti yayasan. Di sana tentang keutamaan orang yang meninggal di atas Quran dan Sunnah. Itu sesuai Eh, berkaitan dengan meninggalnya salah seorang ustadz kita ya rahimahullah Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah beliau meninggal di atas Islam dan sunnah banggalah bahagialah gembiralah ya nah iya jadi Allah menyatakan bi fadlillahi wa rahmati fabidzalik falyafrahu wa khairum majma'un karena karunia dan rahmat Allah maka dengan hal itu silakan kalian berbangga silakan kalian bergembira itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Itu tidak termasuk ria. Ustaz meminta beasiswa untuk anak sekolah sama tidak dengan orang yang meminta-minta. Yang di akhirat nanti tidak mempunyai daging dan kulit di wajahnya. Tergantung apakah dia mampu atau tidak. Kalau mampu sebaiknya tidak minta. Kalau nggak mampu benar-benar tapi sekolah itu penting agar dia bisa hafal Quran, menguasai hadis, menguasai ulum syariah pentingnya. Apabila tidak begitu khawatir fasik si anak itu atau kitanya sendiri. Dan tapi kita tidak mampu, tidak memiliki biaya. Dan ada orang yang umpah biasa memberi beasiswa, maka dibolehkan. Tentang kurban nanti khusus ya. Apabila yang daftar haji harus nunggu belasan tahun, kemudian sebelum berangkat meninggal, apakah akan dibangkitkan dengan talbiyah? Tidak, karena dia tidak sedang haji. Yang akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah itu yang sedang haji lalu meninggal. Sebagaimana seorang sahabat ketika wukuf di Arafah, dia berdoa di atas kudanya, lalu kudanya itu loncat-loncat, lalu dia jatuh, lalu keinjak dan mati dalam keadaan sedang ihram. Karena waktu itu tanggal 9 Zulhijjah ketika wukuf di Arafah sedang ihram dia. Belum tahallul, tahallulnya kan besok tanggal 10. Dia sedang melakukan inti dari ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wala tukhammiru wajhahu wala tutayyibu fa innahu sayub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan jangan kalian tutup wajahnya jangan kalian berikan uh, aroma wangian parfum karena menutup wajah haram ketika ihram bagi laki-laki menutup eh, memakai wangi-wangian juga haram ya tidak boleh ketika ihram. innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian Karena dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Begitu dibangkitkan dia langsung talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir dari kalimat talbiyah. Adapun orang yang tidak sedang haji lalu meninggal maka tidak bertalbiyah. Kalau umpamanya dia meninggal tidak dalam keadaan ihram tapi di perjalanan menuju haji. Di pesawat umpamanya sebelum sampai miqat sana, di pesawat dia meninggal. Maka dia tidak dibangkitkan dalam keadaan talbiyah karena tidak sedang ihram. Mana yang lebih utama? Memberi kepada orang tua, istri dan anak kerabat, yatim, diri sendiri ketika akan sodakoh atau memberi kelebihan rezeki. Atau ke diri sendiri mah bukan sodakoh. Pertama ke anak dan istri. Itu kewajiban. Itu tanggung jawab dia. Kalau enggak dosa. Ya. Dalam sahih e, Muslim Nabi saw bersabda, "Kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a may Cukuplah Seseorang itu dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi istri dan anak kewajiban dia, ya. Kalau ada kelebihan orang tua, ya. Kalau ada kelebihan lagi kerabat, adik, kakak, ya, eh, paman, bibi, keponakan apabila mereka miskin. Apa mereka mereka butuh ya. Nah, setelah itu barulah di luar kerabat. Mendahulukan kerabat di dalam berinfak dan bersodakoh ada dua nilai. Pertama, infak sodakohnya itu sendiri. Yang kedua, silaturahminya. Seseorang yang berilmu berdasarkan ilmu yang saya fahami dari kajian hari ini akan lebih berada dalam kebaikan, akan menjauhi kemaksiatan. Lalu jika seorang alim yang sepanjang hidupnya berada dalam kebaikan, ternyata di akhir hidupnya berada dalam kemaksiatan, menimbulkan tanda tanya dan ketakutan yang cukup besar, apakah ilmu tetap tidak bisa menjamin keselamatan? Ada enggak ahli ibadah pas di akhir hayatnya mati dalam keadaan maksiat? Ada banyak. Ada enggak orang yang berilmu tapi su'ul khatimah? Ada banyak. Ada enggak orang yang hafid Al-Quran tapi sebelum matinya dia murtad? Ada. Ya. ya Itu dijelaskan baik dalam Al-Quran dalam hadis yang sahih, juga dalam realita. Ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, "Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um mink." Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah seperti setan. Ketika setan berkata kepada seorang, kufurlah kamu. Ketika orang ini kufur, setan si iblis berkata, aku berlepas diri darimu. Aku pun takut kepada Allah. Ya. Ini ayat berkaitan dengan seorang rahib, ahli ibadah. Digoda untuk tidak ibadah nggak bisa. Tapi tergoda oleh seorang wanita sampai di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan murtad waliyadzubillah. Jadi ketika dia menghamili seorang wanita anak seorang pengusak penguasa kemudian sampai akhirnya punya anak lalu kemudian dibunuh dua-duanya dikuburkan ketahuan pas mau dihukum mati datang iblis kamu mau selamat iya mau sujud ke saya sekarang. Awalnya nggak mau, ya. Tapi kalau umpamanya nggak mau sujud, dia dihukum mati. Kalau umpamanya mau sujud, dia diselamatkan oleh iblis dan nanti bisa tobat. Akhirnya dia sujud. Ketika sujud, hukuman mati dilaksanakan. Dalam keadaan sujud ke iblis laknatullahi alaih. Dia mati dalam keadaan murtad. Ini yang diceritakan Allah Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti setan ketika berbicara kepada orang, kufur kamu. Falamma kafara. Ketika orang itu kufur, qala inni bali'um mink. Setan berkata, saya berlepas diri darimu. Jadi seperti umumnya godaan setan semua janjinya adalah bohong, palsu, gombal. Ketika sujud, setan tertawa sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Orang itu ahli ibadah dari kecil tapi mati dalam keadaan murtad. Ada? Iya, ada. Ya? Nabi selesai menyatakan Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahli bi amali ahli nar fayadkhuluha Ada orang yang sejak kecil beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Iman, ibadah, amal soleh, kebaikan gitu ya. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Tapi ketapan Allah mendahului. Dia belot, mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian lalu dia masuk ke dalam neraka. Waliyahdubillah. Nah, yang seperti itu banyak. Atau adalah tidak banyak. Dan kita harus takut terhadap hal seperti itu ya. Nah, kenapa dulu pernah kita jelaskan. Para ulama menganalisa, kalau ada orang ahli ilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian sul khotimah itu menjelaskan bahwa ibadah orang tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin pertama karena kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Kedua mungkin ibadahnya tidak mutaba'ah. Ada penyebab ditolaknya amal orang itu selama ibadahnya. Dan oleh Allah ditunjukkan ditolaknya amal itu dengan cara dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Oleh karena itu, jangan abaikan dua syarat diterimanya apa? Amalan yang pertama, ikhlas. Kedua, mutabah. Siapa orang kehilangan salah satu di antara kedua ini ditolak ya tidak diterima dan Allah akan tunjukkan ditolaknya amalan orang itu dengan cara diwafatkan dalam keadaan